Ciri-ciri isim itu ada delapan Perakhiran tanwin dan perakhiran kasroh Berawalan al dan mamimu Diawali awamilul ismi menunjukkan nama dan berwazan fa'ilun kata majemuk itulah ciri terakhir